sebagai hambanya yang mukmin sebagai hambanya yang muslim sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita. Diajak bicara oleh Allah Ta'ala kita sebagai hambanya yang beriman agar kita benar-benar melakukan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Di dalam salah satu perintah Allah taala yang Allah taala wajibkan buat kita yang Allah taala tetapkan untuk kita adalah amrus siyam Perintah kita untuk berpuasa hanya karena Allah. Bukan karena nafsu kita. Bukan untuk kesehatan kita. Walaupun puasa nanti bisa mendatangkan kesehatan sebagaimana sabda Rasul sumu tasihhu. Berpuasalah kalian kelak kalian akan menjadi orang yang sehat. Kalian pasti akan jadi orang yang sehat tapi tujuan kita berpuasa bukan untuk mencari kesehatan jasmani. Kita berpuasa adalah untuk mencari kesehatan rohani. Di samping jasmani, yang kita tuju, yang kita fokuskan adalah bagaimana kesehatan batin kita, kesehatan hati kita. Karenanya Allah Ta'ala mengkhitab kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa, menjalankan sholat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Salah satu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat takwa di sini adalah hadiah buat orang yang menjalankan ibadah puasa. Kalau berpuasanya karena Allah, karena puasa punya tiga tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam atau siamul awam, puasanya orang-orang awam. Wahwa man'ul akli wasyurbi wal jima'. Puasa orang-orang awam adalah hanya menahan lapar, dahaga dan berkumpul dengan istrinya. Hanya sekedar itu, bukan karena Allah, tapi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Dan tidak berhubungan dengan sesama jenis dengan dengan sejenisnya atau dengan yang lain jenis. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang apabila di bulan puasa melakukan hubungan dengan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum walaupun yang ada di depan kita makanan halal, makanan yang boleh kita makan tapi subhanallah ketika datang itu bulan puasa maka kita tidak boleh makan makanan itu kalau anda makan anda batal. Barangkali mungkin orang lain bisa mengatakan bahwa kita berpuasa. Tapi saat kita kemudian sembunyi dari pandangan orang lain kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus siyam diwajibkan buat kalian untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita yaitu orang-orang Bani Israel para mufassirin mengatakan Allah juga mewajibkan dahulu orang-orang Bani Israel untuk berpuasa tapi khilaf di antara mereka mengatakan ada yang mengatakan bahwa mereka juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ada juga yang lain berkata adalah mereka tidak diwajibkan di bulan Ramadan tapi diwajibkan di bulan Rabi atau di bulan semi. Fa'ala kulihal inti daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun ittiqa'a sakhatillah wa ibtigha'a mardatillah. Tujuannya adalah agar kita jauh dan terlindungi dari segala murkanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak diperlakukan oleh manusia bagaimana ketika manusia di muka bumi ini meremehkan perintah Allah meremehkan larangan Allah meremehkan daripada norma-norma yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an atau lewat lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau saumul awam hanya menahan lapar dan dahaga dan jima' Hanya sekedar itu saja. Maka kata Nabi Muhammad kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah menahan lapar dan dahaga tapi dia tidak dapat pahala apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunjing. Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau berkata, "Jika kalian berpuasa intamna nafsaka anil akli wasyurbi kata Imam Ghazali jika engkau cegah dirimu untuk tidak makan dan minum selayaknya engkau tidak makan dan tidak minum tadi itu kau sandingkan kau tidak melihat yang haram kau tidak menggunjing kehormatan orang kau tidak rendahkan kehormatan muslimin Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Yang kedua adalah saumul khusus Somnya adalah orang-orang ulama. Saum para ulama adalah menahan lapar, menahan dahaga, menahan untuk tidak berkumpul dengan istrinya. Sekaligus mereka juga menahan daripada matanya, telinganya, lisannya, kehormatannya. Dia jaga untuk tidak melanggar perintah Allah Ta'ala dan tidak menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saumul ulama' Maka kegiatan mereka hampir setiap hari kalau kita lihat di rumah mereka para salihin, ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh kita ini mereka hanya ditemani dengan Al-Qur'an. Mereka hanya ditemani dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan mereka tidak ada lain hanyalah mengajar. Kesibukan mereka tidak ada lain hanyalah mendidik mendidik anaknya, istrinya, keluarganya ataupun masyarakat umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini somul ulama. Puasa yang seperti inilah yang sejatinya adalah puasa yang sebenarnya. Adapun yang ketiga adalah som khususil khusus. Puasanya orang yang istimewa di pandangan Allah, di atasnya ulama. Tidak hanya sekedar ulama, kalau ulama adalah mereka dia punya ilmu, dia bisa rem, ini maksiat jangan saya jalankan. Ini larangan Allah walaupun ini halal tapi tidak boleh saya lakukan. Tapi ada yang ketiga adalah som khususil khusus adalah ketika mereka mendapatkan balak dari Allah. Mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka rasa ujian tersebut adalah nikmat. Karena yang mendatangkan ujian adalah kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa orang khususil khusus ini bukan lagi dia cenderung kepada melihat pribadinya untuk tidak menggunjing, untuk tidak mendengar daripada kehormatan orang lain direndahkan. Bukan untuk melihat maksiat, bukan untuk berbohong, bukan untuk mengadu domba, bukan untuk yang namanya bersumpah palsu. Kalau itu semua masih berkutat dengan manusia, khususil khusus hanya kepada Allah. Tidak ada yang namanya kaitan muta'alik bimakhlukatillah. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puasa orang khususul khusus. Maka inilah yang ketiga adalah yang dikatakan la'allakum tattaqun. Puasanya orang-orang ini yang bisa menjadikan dia adalah orang yang bertakwa. Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa seperti ini adalah mereka yang tidak takut dengan musuh Allah mereka tidak takut dengan yang namanya iblis dan syaitan. Mereka tidak takut dengan ada Rasul, ada Allah wa Rasulihi. Mereka nggak takut dengan yang namanya hal itu semuanya. Yang mereka takutkan adalah apabila nafsu mereka kemudian istaulat ala kalbihi. Jika nafsu mereka kemudian menyelimuti hati mereka. Hingga akhirnya mereka kemudian hatinya sudah lagi buta, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka takutkan. Ini yang mereka takutkan. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa ini adalah merupakan benteng buat kita pelajaran, pendidikan, pengajaran dan menjadikan kita madrasah. Maka kalau kita sering sering mengatakan bahwa kita keluar daripada Ramadan, apa yang sering kita ucapkan? Minal aidin al faizin. Kita kembali menjadi orang yang suci dan fitrah. Maknanya karena digembleng kita di bulan Ramadan menjadi orang yang baik kita keluar daripada Ramadan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat harus kita tanamkan ke dalam batin kita. Kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Khususnya rahmat dan kasih sayang kepada sesama muslim. Umumnya kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sesama muslim saja kita tidak bisa menghormati seagidah seiman dengan kita sama sujudnya dengan kita kita pun menganggap bahwa itu adalah musuh kita padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haram buat orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun dia sujud di atas jamrah seribu tahun walau sajatum ala jamratin alfasanah Walaupun Anda sujud di atas bara api, seribu tahun Anda sujud. Walakin tuhawinuna aradul muslimin. Kan tapi Anda kemudian merendahkan kehormatan orang-orang muslim saudara Anda sendiri. Maka Anda tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Keluar daripada Ramadan. Maka sebagaimana sabda Rasul saw, aku didatangi oleh Jibril alaihissalam salam budaman adraka Ramadhan walam yudkhilhul jannah. Sungguh celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi Ramadannya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga dikarenakan adalah kesalahan kita bukan kesalahan Ramadan. Kesalahan kita, kita tidak bisa menghormati kaum muslimin. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah Rasulullah. Karena tidak ada mahkota sejarah senikmat semulia seagung daripada sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Rasulullah adalah sejarah yang sangat hebat sekali, percontohan buat kita. Sebab kalau kita ingin menjadi kepala rumah tangga contoh Nabi Muhammad, dia adalah seorang kepala rumah tangga yang paling hebat. Kalau Anda ingin menjadi kepala negara, jadilah kepala negara seperti Rasulullah. Beliau adalah seorang kepala negara yang disegani oleh lawan, dicintai oleh kawannya. Kalau Anda ingin menjadi seorang sahabat, contohlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad tidak makan. Rasulullah tidak minum sebelum para sahabatnya mereka makan dan minum. Setiap malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keliling kalau bulan Ramadan. Dia lihat sahabat-sahabatnya, adakah sahabat-sahabat beliau yang belum makan, belum minum. Ditanyakan oleh Rasulullah, belum makankah Anda? Belum minumkah Anda? Sampai hari raya Idul Fitri, sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau melihat ada orang-orang miskin, bahkan di luar Islam, ada orang-orang miskin di luar Islam, yang sampai ada satu waktu ada seorang Yahudi yang buta. Ketika datang Rasulullah di hari raya Idul Fitri, seusai Ramadan, maka datang Nabi Muhammad saw datang kepada Yahudi tersebut karena beliau mendapat berita dari beberapa sahabatnya, ya Muhammad, ya Rasulullah, di pojok kota Madinah sana ada seorang Yahudi yang buta matanya. Dia sudah tua renta, gak bisa berjalan. Namun yang menyakitkan hati kami ya Rasulullah, dia selalu mencaci maki engkau. Dia selalu memaki-maki engkau ya Rasulullah, karena dia seorang Yahudi, kafir dia, bukan Muslim. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah anda kenal di mana dia, di mana rumahnya? Gak punya rumah ya Rasulullah. Dia berada ada di pojok kota Madinah itu. Hanya saja dia butuh makan, dia butuh minum. Namun seketika dia mencaci engkau, maki Rasulullah SAW, kami pun enggan memberikan makan dan minum kepada Yahudi tadi. Maka Rasulullah SAW kemudian menyiapkan sedikit makanan dari gandum roti gandum yang ada di rumahnya ditumbuk oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dilembutkan itu roti dibawanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat orang Yahudi yang buta itu sesampainya di tempat orang Yahudi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan selamat pagi Bapak bagaimana keadaan Bapak bau aroma yang sangat harum dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudi tadi ini tidak mengenal siapa yang datang karena dia buta. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai pemuda, siapakah kamu?" Kata Rasulullah, "Apakah Bapak sudah makan hari ini?" "Belum." "Aroma tubuhmu sangat harum, wahai pemuda." Maka dibukanya itu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena beliau menyebut bahwa beliau adalah Muhammad Rasulullah, pasti Yahudi itu akan marah dan akan menempeleng Rasulullah. Maka beliau tidak menunjukkan identitasnya hanya kemudian membuka makanan dari tempatnya, dari plastiknya, lalu kemudian makanan tadi itu dikunyah oleh Rasulullah, dilembutkan. Karena dilihatnya Yahudi yang ada di depannya ini adalah orang yang sudah tua dan dia adalah orang yang sakit dan buta. Lalu kemudian dilumatkan itu atau di, kemudian dikunyah makanan tersebut supaya tidak kasar. Lalu setelah kemudian dikunyah dimasukkan ke dalam mulut Yahudi tadi dan kemudian disuapin satu persatu. Bahkan tangan Yahudi tersebut memegang tangan Rasulullah lembutnya tangan Nabi Muhammad dipegang oleh Yahudi, harumnya aroma tubuh Nabi Muhammad tercium oleh hidung orang Yahudi. Lalu kemudian setiap saat disuapi, setiap suapan masuk ke tempat mulut Yahudi tadi itu, maka Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai pemuda, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pemecah pemecah belah umat." Setiap kali dia memaki Rasulullah, Rasul pun semakin lembut dan semakin sayang kepada Yahudi tersebut. Selalu begitu. Hari kedua, ketiga, keempat, hingga sampai hampir kemudian tiga minggu atau dua minggu setelah itu Nabi Muhammad saw wafat. Setelah wafat dan dikubur, Yahudi itu ada di pojok kota Madinah. Maka let kira-kira kurang lebih selang tiga hari kemudian datanglah sahabat besar beliau yaitu Sayyidina Abi Bakar Siddiq berkata kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istrinya Rasulullah yaitu putri Sina Abu Bakar Siddiq sendiri berkata wahai Aisyah putriku apakah engkau pernah melihat bahwa ayahmu ini ada perilaku Nabi Muhammad sunnah Nabi Muhammad yang tidak pernah dijalankan oleh ayahmu ini supaya ayahmu ini bisa mencontoh Nabi Muhammad 100% kata anaknya, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah mengatakan ada ayah. Tapi semua sunnah Nabi Muhammad sudah ayah jalankan. Hanya ada satu khaslah, satu sifat yang belum ayah jalankan. Apa itu? Setiap hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh datang kepada orang Yahudi itu tiga minggu berturut-turut sampai menjelang beliau wafat. Dia kemudian mengunyah makanan, melembutkan makanan dan memasukkan makanan itu ke mulut Yahudi. Dengan sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa apakah itu yang dilakukan oleh beliau setiap hari? Iya. Itu Yahudi memaki Rasulullah. Justru karena itu Nabi Muhammad membentengi dirinya untuk tidak marah dengan Yahudi itu. Itu perilaku Nabi Muhammad dalam rahmatnya. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan membawa makanan seperti yang dibawa biasanya oleh Rasulullah ke tempat orang Yahudi. Lalu kemudian dimasukkannya itu makanan tidak dikunyah terlebih dahulu oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu dimasukkan ke dalam mulut Yahudi. Setiap kali dimasukkan ke dalam mulut Yahudi dengan kasarnya dengan tangan Abu Bakar Siddiq, Yahudi tersebut kemudian memaki-maki Rasulullah. Kamu jangan dekat dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, begini dan begini. Hingga akhirnya kemudian dengan bencinya Abu Bakar Siddiq tadi memasukkan makanan itu ke mulut Yahudi sambil kemudian sedikit didorong oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Yahudi tersebut berkata, ha, ini pemuda karena engkau sudah dekat dengan Muhammad sehingga perilakumu tidak seperti biasanya. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Yahudi, bapak tua Yahudi, aku bukan Muhammad, aku sahabat Muhammad. Memangnya kenapa kata Yahudi? Ketahuilah, yang setiap hari datang ke tempat ini siapa? Iya. Setiap hari datang ke tempat ini adalah pemuda yang lembut tangannya. Memasukkan makanan ke dalam mulutku dengan penuh kasih sayang. Ketahuilah yang setiap kali datang ke tempat ini. Tiap hari berturut-turut tidak ada absennya sama sekali adalah orang yang selalu kau caci dan selalu kau maki. Setiap dia kau caci, setiap kau maki, dia kemudian lebih sayang kepada kau dan memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu dengan penuh rahmat dan kasih sayang, penuh cinta. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis Yahudi tadi itu dan kemudian dia berkata kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, wahai sahabat Muhammad, tuntun tanganku di mana Muhammad berada. Rasulullah saw telah wafat dan telah meninggal dunia. Menangis Yahudi tersebut, antarkan aku ke pusaranya. Aku ingin ziarah ke makam Rasulullah saw dan aku ingin Islam, menyatakan Islam walau ada di atas pusara Rasulullah. Dituntunnya oleh Abu Bakar Siddiq dan menyatakan Islam di atas pusara Nabi Muhammad. Didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Inilah ciri daripada orang yang berpuasa la'allakum tattaqun agar supaya hati kita ini leleh, hati kita ini mulia. Jangan menjadi orang yang keras, jangan menjadi orang yang bengis, jangan menjadi orang yang ingin selalu menyakiti orang lain, apalagi saudara kita muslim. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memuliakan kita menjadikan dan menuntun kita memiliki akhlak yang mulia, mencontoh dan mensuri tauladani akhlak besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan insyaallah kita keluar daripada Ramadan Semoga insya Allah Ramadan akan memberikan syafaat buat kita.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 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلوات الله عليه وسلامه ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wala illa wa antum muslimun laqad amarakumullahu ta'ala bi amrin bada'a bi nafsihi wa bi malaikatihi al bi qudsihi faqala mukhbiran wa amiran alima innallaha wa malaikatahu yuyuna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى اله واصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه والمتبعين لسنته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارض اللهم تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين اللهم ثبت إيمانهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم اللهم وحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم انصر المجاهدين على أعداء ما على أعداء الله وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر